Pak Eli, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, kalau melihat eh, anggaran belanja negara seperti itu, kelihatan sekali pemerintah tidak serius sih sebenarnya untuk menangani masalah eh, energi maupun masalah pembangunan. Infrastruktur itu kan sangat penting sekali sebenarnya. Kalau infrastrukturnya bagus, tidak ada macet di Jakarta, tidak ada macet di mana-mana otomatis pemakaian BBM itu akan berkurang dengan sendirinya. Itu pertama. Kedua, eh, impor mobil yang menghemat energi, misalnya mobil listrik, mobil yang apa, yang yang seperti begitulah ya. Itu kan biaya masuknya gila-gilaan. Biaya masuknya jauh lebih mahal daripada yang konvensional. Itu juga menunjukkan pemerintah tidak tanggap terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, coba berikan insentif kepada pembangkit uh, eh, investor yang ingin bangun pembangkit listrik tenaga-tenaga yang misalnya air, angin dan sebagainya yang betul-betul bisa menghemat energi eh, yang yang yang kuno itu macam minyak gitu loh. Ini kan hanya ngomong mau hemat energi tapi nyatanya nggak ada gitu loh. Nah rakyat kan bisa tahu sekarang ini hanya jual koyok aja nanti dekat-dekat pemilu baru ah ini keluarin ilmunya biar wah rakyat lihat dia tuh banyak kerjanya nggak bodoh lah kita ini rakyat ini kalau memang mau betul-betul membantu rakyat mau membangun negara ini ya bangun jembatan sebanyaknya jalan sebanyak-banyaknya irigasi sebanyak-banyaknya pelabuhan sebanyak-banyaknya bandar kecil sebagai pengumpan feeder-feeder di daerah-daerah pedalaman dibangun sebanyak-banyaknya itu akan mengurangi pemakaian minyak dengan otomatis itu otomatis itu Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Eli. Pak Fred, rumah kasih silakan. Selamat siang. Selamat siang. Eh, saya setuju Pak Eli itu. Ini memang pemerintah ini hanya apa retorik aja nih. Ingat nggak waktu waktu mau menaikkan harga BBM lalu katanya di atas 105 kalau naik 5 persen dalam 6 bulan mau naikkan. Ini saya kira omong kosong. Ini memang kalau macet di Jakarta berapa habisnya tuh? apa bahan bakarnya. Jadi mau saya kira hanya akal-akalan saja. Begitu terima kasih Bu. Terima kasih Pak Fred. Pak Cipto silakan. Ya menurut saya juga hampir sama lah ya. Jadi pemerintah sekarang ini sudah tidak memikirkan pembangunan khususnya di Indonesia. Dan Indonesia juga bukannya di Jakarta aja. Saya menurut saya itu Jakarta hanya sebagai ibu kota aja. Yang paling penting juga sampai ke Irian sana itu perlu banyak sekali ya perlu bangun jalanan tuh di sana infrastruktur itu harus diutamakan. Kalau kita misalnya lihat China aja, itu sudah jauh lebih dan udah ketinggalan jauh kita infrastrukturnya. Makanya kita harus menomorsatukan situ pembangunan infrastruktur. Dengan membangun infrastruktur maka kita akan melihat jalan kita akan naik dan segala galanya baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita ke Pak Adi. Silakan Pak Adi sebelumnya menambahkan ya betul eh, infrastruktur halo Pak Adi halo suara anda terputus-putus kami terima Pak ya silakan ya menurut saya menambahkan dari penumpang sebenarnya setuju bahwa pembangunan pusat saja teman harus ke daerah-daerah nah, oke Ya, sorry sekali Pak Adi, kami tidak bisa mendengar dengan baik eh, suara telepon Anda dan terima kasih. Sorry Pak ya. Iya Pak, saya mau ikutan nih Pak nih masalah harga BBM Pak. Iya silakan Pak Surya. Iya Pak. Begini saja, menurut saya kan pemakaian sekarang subsidi katanya di, di ada di mobil pribadi Pak. Naikkan aja pajak pribadi mobil pribadinya Pak, khusus untuk pajak BBM mobil pribadi. Ada lagi Pak Surya? Nah, kemudian nanti kalau kata jadi harga BM tidak usah dinaikkan. Pajak saja misalnya mobil untuk jenis jenis yang tahun 2000 ke atas itu berapa pemerintah kan tahu tabelnya berapa pak. Misalnya satu tahun tiga juta. Itu di, diambil pada waktu SMK kalau ke kan pemerintah takut katanya harga BBM ini di Indonesia murah, kemudian diselundupkan, bikin peraturan aja penyelundup BBM tembak mati. Jadi ya nggak usah pusing sih. Sekarang kan kasus subsidi terbesar oleh orang yang yang tidak tidak pada tempatnya. Saya rasa BBM pajak dengan kenakan pajak BBM untuk kendaraan bermotor khusus untuk mobil pribadi, tapi angkutan tidak. Ya, baik terima kasih Pak Surya, kami telah menangkap apa maksud Anda. Kita beralih ke Pak Bonong, halo. Ya, halo, uh, saya mau ikutan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini kan pemerintah eh, ribut-ribut masalah BBM bersubsidi ya. Sedangkan eh, BBM bersubsidi itu kan yang BBM yang tidak dijual lagi di luar sana. Jadi yang yang orang bilang itu uh, uh, bensin bertimbal atau lit lit uh, lit lit. gasoline. Nah kalau kita mau jujur, ah, pernah nggak pemerintah jujur sama rakyatnya? Dalam satu barel eh, crude oil, itu minyak atau minyak mentah, dia bisa menghasilkan berapa barel diesel, berapa barel uh, pertamax, berapa barel super, berapa barel eh, after, berapa, berapa banyak lilin, berapa banyak plastik, dan lain-lain, dan lain-lain yang ikutannya. Nggak pernah. Menurut saya harga 4.500 itu, itu bukan disubsidi, rakyat bayar. Ini ambil contoh, kita ada sumur minyak di zaman Belanda ya, yang ada di Cepu sana itu dikelola sama masyarakat di sana. Mereka bikin sistem yang mereka bilang yang orang perminyakan tentang bailing. Dia bail itu maksudnya ditimpa itu eh, minyak bekas karena dia sudah static, tidak ada pressure. Jadi dia tidak mengalir sendiri, kemudian ditimpa sama masyarakat di sana, dimasukkan ke dalam drum, dijual ke Pertamina, dan bisa menghidupin seluruh masyarakat di sana dan itu tidak habis-habis minyaknya saja, Anda. Kalau pemerintah bilang bahwa minyak Indonesia udah mau habis, itu omong kosong. Karena mereka-mereka tidak tahu tentang minyak. Sebenarnya minyak yang dikeluarkan dari dalam sumur minyak itu, sampai sekarang baru cuma 32 persen. Masih ada, berapa itu, 68 persen lagi di dalam sana Baik, terima kasih Pak Bodong. Kita harus eh, memberi kesempatan kepada penonton lainnya. Ya, selamat sore Pak. Saya mau komentar mengenai masalah minyak itu. Ya, silakan Pak Anton. Eh, begini, minyak itu, itu dijadikan dasaran untuk korupsi para besar itu aja. Sedangkan kenyataannya mereka itu sebenarnya adalah orang yang sangat tidak jujur. Hanya untuk menggebukan diri Dalam rakyat selalu dicekai. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kita ke Pak Gilbert, penelpon terakhir kita. Halo Pak Gilbert. Iya, memang kalau subsidi sih tidak sehat ya, kalau menurut ilmu ekonomi ya. Tapi dalam hal ini juga harus disadari bahwa pemasukan dari pajak itu yang benar-benar masuk ke kas negara itu diperkirakan hanya paling banyak 50 Nah, itu harus dicari jalan keluarnya bagaimana agar bisa ditingkatkan pemasukan dari pajak itu ya kan jangan sampai menguap begitu kan terjadi satu persekokolan antara oknum pajak pengusaha ya kan nah itu harus dicari dan dihukum seberat-beratnya jangan hanya sampai gayus saja yang diproses atau dana atau bahasim gitu yang atasnya dong dirjennya ya kan pasti itu terlibat nggak mungkin nggak terlibat kan itu aja makasih Pak Sudiono selamat sore sore Mbak silakan Bapak uh, sempat beberapa waktu kemarin kan eh, ini ya sempat ada wacana lah gitu jadi ada beberapa tipe kategori mobil yang eh, kalau nggak salah 2000 cc ke atas mungkin dibatasi dari tahun pembuatan itu kan Eh, diharuskan non subsidi itu juga nyatanya tidak diperlakukan kayaknya pemerintah mau kosong deh itu atau mungkin lebih bagus eh, iya, ini kali ya belajar dulu waktu zamannya Soeharto masih bensin berapa tuh 2000 sekian berapa tuh terima kasih terima kasih Pak Sudiono Pak Hari selamat sore selamat sore iya mohon volume ini dikecilkan terlebih dahulu Pak ya uh, sebenarnya sih ini masalah keberanian dari pemerintah aja ya kalau misalnya naiknya itu setahun sekali 500 perak gitu, itu nggak terasa kan. Coba kalau tiga tahun yang lalu udah naik, itu nggak terasa. Karena jalan tol juga melakukan hal yang sama kan. Naik sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau sekarang ribut-ribut, naiknya langsung 1.500, 2.000 ya ribut lah orang. Nah, samping itu juga kan kadang-kadang ini nggak percaya setelah itu naik apakah betul infrastruktur dibangun? Jangan-jangan duitnya untuk korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Edo. Eh, selamat eh, sore Bu. Sore Pak, silahkan. Iya, kalau menurut saya ya, ya jadi begini, kalau soal naik ke apa, harga eh, itu dan sebagainya kan itu sudah diatur dari pemerintah. Cuma saya melihat dari sisi yang lain. Jadi supaya uh, itu kita tidak kurang. Kita uh, yang pembagian listrik tenaga diesel itu dikurangi atau dihentikan. Kita bikin reaktor nuklir yang 10.000 megawatt dan 15.000 megawatt. Itu biayanya paling sekitar 95 triliun. Eh, Karusan itu eh, Rusia juga baru bikin sekitar 95-100 triliun. Itu bisa 10.015 megawatt. Jadi itu kan kalau mau eh, listrik kita itu kuat dan sepanjang istilahnya sepanjang masa ada dan kita bisa menghemat BBM untuk yang tenaga diesel itu yang paling boros tuh ngabisin uh, BBM kita. Karena itu insinyur-insinyur kita kan sudah siap juga buat apa kita belajar 35 tahun kalau tidak uh, membuat uh, diaplikasikan jadi yang sudah dikembangkan itu kita sudah punya tiga reaktor penelitian buat apa pemerintah boros-boros membuang apa itu eh, universitas dan jurusan teknik nuklir kemudian uh, penelitian reaktor pemerintah ada tiga yang miliaran tidak ya dimanfaatkan itulah maka saya mengharapkan supaya kita tahu bahwa listrik itu kita akan krisis energi itu listrik listrik yang naik angin surya itu cuma sedikit pinak itu dibandingkan、okay. dengan itu Pak Pasti terima kasih Pak itu Pak Teguh selamat sore Pak selamat sore di Pak itu sebenarnya kalau menghemat BBM itu gampang produksi mobil dikurangin kemudian jalan-jalan dibangun merata provinsi jangan hanya jalan tol aja eh, bangun jalan tol aja kurang kurang membackup gitu setiap provinsi di berbari jalan nah itu mungkin kendaraan akan lancar jadi nggak macet yang menghabiskan BBM itu memang macetnya itu mestinya infrastruktur harus digalakkan seluruh provinsi harus dibangun contohnya kemarin lebaran bu saya ke Jawa Tengah aja sampai 30 jam itu menghabiskan bensin dua kali lipat karena jalan sempit-sempit dari dulu begitu-begitu aja nah kemudian mungkin pemerintah juga akan mengarah supaya yang punya mobil ke pertama dengan pertama harganya ada sembilan ribu ya orang pasti takut lah hmm. saya kira itu harus digalakkan infrastruktur gam pertanian juga pertanian sangat nyarankan supaya petani itu dirangsang pupuk murah bibit unggul juga disiapkan sehingga kita nyetop buah dari luar kita udah sembada buah yeah. nah sekarang nyetop buah tapi buah kita tidak memenuhi syarat makasih Bu terima kasih Pak Teguh Pak Sandy terakhir ya selamat sore Pak Ya, selamat sore Pak. Silakan. Ya, ini pengalaman buat bangsa Indonesia. Lain kali pilih jenderal, jangan pilih yang presiden ya, dari jenderal ini. Jangan pilih jenderal yang di belakang meja, pilih jenderal-jenderal lapangan yang berani ngambil keputusan. Kayak pembicara tadi bilang, tuh ini kan masalah keberanian kalau dari dulu naikin kan sama-sama gak masalah sedikit-sedikit tapi karena gak punya keberanian kayak Yusuf kalah yang berani itu ya susah Ya caranya cuma satu Sekarang kan presiden kita mau nyanyi nih seluruh aja rekaman yang banyak Nanti dijual ke Hollywood gitu Untuk biaya subsidi gitu Terima kasih Pak Terima kasih